حمدا غافرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الأخوة Barakallahu fikum jami'an Kita lanjutkan Apa yang kita baca Dari asar Dari salaf nasalih Yang memberikan gambaran kepada kita semua Tentang bagaimana akhlak yang menjadikan mereka-mereka rahimahullah taala menjadi uswah hasanah kita menjadi orang-orang yang memang pas untuk dijadikan contoh bagi kita semua di dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah tadi kita lihat bagaimana keikhlasan, kejujuran, khosyah mereka, murokobah mereka, maka kita lanjutkan as-salaf fil khauf minal ujub. Bagaimana salafuna saleh takut kepada apa yang namanya ujub. Apa itu ujub? Apa itu ujub? Berkata Abu Wahab Al-Marwazi Beliau pernah menanyakan tentang definisi Al-Ujub kepada Abdullah bin Mubarak. Beliau bertanya mal Apa itu kesombongan? Maka dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, dari nas. Kamu meremehkan manusia. Memandang manusia lain itu di bawahmu kecil. Tidak ada yang tanpa setara denganmu. Itu sombong. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan sombong diantaranya waham penas, kamu menyembelihkan manusia batarul hak menolak kebenaran waham penas. Ibn Mubarak di sini memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dituju dari pertanyaan ini sombong di hadapan manusia itu kayak apa. Maka beliau memberikan jawaban singkat tapi padat. Kamu meremehkan manusia itu kamu sombong. Terkadang tanpa kita sadari, kita memandang saudara kita, murid kita, itu kita memandang dia itu lebih rendah, remeh, maka hati-hati. Kalau-kalau itu termasuk kesombongan. Dalam kan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, layat hulul jannah mangkana fi kalbi miskala darah min kita. Tidak akan masuk surga seorang yang ada pada dirinya kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Kemudian berkata Abu Wahab Al-Marwazi, "Fasa'altuhu 'anil ujub." Maka aku tanya beliau Abdullah Ibn Mubarak, "Apakah ujub itu?" Beliau bertanya tentang ujub. Beliau jawab, antara ana indaka syai'an laisa inda khairik. Ketika kamu punya pandangan, kamu itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu ujung. Dan tidak cukup memberikan definisi ini Abdullah ibn Mubarak memberikan tanbih peringatan. La a'lam fil musallin syai'an syarran minal ujub. Aku tidak melihat bagi orang-orang yang sholat ini suatu yang lebih jelek daripada ujub. Ujub ini yang mengakibatkan dia sombong meremehkan orang lain. Ujub ini yang menjadikan dia merasa yang paling baik di tengah-tengah orang lain. Ujub ini yang menjadikan seorang tertipu dengan keadaan dirinya yang sesungguhnya. Yang menjadikan lalai dia dari mengoreksi diri. Karena dirinya sudah merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Yang menunjukkan kalau salafun saleh takut sekali dengan yang namanya ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala berpandangan adalah ujub itu sesuatu yang sangat jelek kalau itu ada pada seorang yang menegakkan sholat atau menjalankan sholat yakni orang-orang yang beriman. Maka barakallahu fikum. Terkadang belajar bersama kita dengan ikhwah. Soal diberikan dari ustadz kita, guru kita. Setiap ditanya, tidak ada yang menjawab. Sampai ke daurmu, ke giliranmu, kamu yang memberikan jawaban soal lain datang. Ditanya murid-murid lainnya. Sampai kamu baru terjawab lagi. Kemudian muncul jadi, memang santri di sini saya paling oke. Okay. Nah, semua pertanyaan Ustaz itu muaranya ke saya akhirnya. hanya sekut diam semua. Giliran saya pasti terjawab dan Ustaz menyatakan. Ah, santai. Dan ini setiap harinya hampir seperti itu. Akhirnya dia salah. Saya memang memiliki apa yang tidak dimiliki yang lainnya. Hati-hati itu berbahaya. Kamu senang dengan keberadaanmu yang seperti itu normal. Tapi kalau itu menjadikan kamu merasa lebih dari orang lain, dan merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, hati-hati, berhenti sampai di situ. Jangan dilanjutkan. Bahaya. Yang benar kamu syukuri, ya, Alhamdulillah. saat yang telah memberikan kemudahan kepadaku di dalam belajar. saat yang memberikan kemudahan kepadaku di dalam beramal. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali ini semua karunia dan kemudahan yang Allah berikan kepadaku. Kemudian wa an ma'mar an ayyub an nafi' atau ghairihi. Ada riwayat dari Ma'mar dari Ayub, riwayat ini bisa dari Nafi atau yang lainnya. Ini ada di kitab Sifatul Sahwah Ibn Jauzi. Wakala rajulun libni Umar. Pernah ada seorang yang dia berkata kepada Abdullah ibni Umar radhiyallahu huma dengan ucapan ya khairan nas wabna khairin nas wahai manusia terbaik dan putra dari manusia terbaik panggilan istimewa artinya terbaik di sini di eranya di masanya dan tidak diragukan Abdullah ibni Umar di zamannya zaman tabiin yang beliau masih ada memang yang terbaik dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang terbaik untuk semua manusia. Khairun nas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabadahu Abu Bakar wa Umar. Tapi ini masuk pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nasi karni sumaladina yalunahum sumaladina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku maka ketika generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat ini ada yang tersesa di era tabiin tentu beliau adalah masuk pada kategori khairun nasi karni sehingga orang ini wajar sebetulnya manggil wae manusia terbaik di eranya itu. Putranya manusia yang terbaik, sahabat lainnya yakni Umar bin Khattab. Maka Abdullah bin Umar meluruskan apa yang semestinya orang ini ucapkan untuknya. Ma'ana bi khairin walabnu khairin nas. Aku bukan manusia terbaik dan bukan putra manusia terbaik. Barakallahu fikum. Dan ini benar pula kalau dinisbahkan kepada yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar, baru Umar. Jawabannya betul. Bukan jawaban yang dibuat-buat untuk merendahkan diri dan menghinakan diri. Yang seperti itu tidak boleh. Di satu sisi memang beliau manusia terbaik di eranya. Di satu sisi masih ada yang baik yang lainnya. Maka beliau membimbingkan walakini abdun min ibadillah. Aku ini hanya seorang hamba dari hamba-hambanya Allah Azza wa Jalla. Arjullah Azza wa Jalla wa akhafuhu. Aku hamba yang seperti kalian. Mengharapkan rahmatnya Allah Jalla wa ala, Dan takut akan murka dan siksanya. Sama seperti kalian. Artinya barakallahu fikum. Gak ada yang istimewa dari saya. Saya ini seperti hamba-hamba yang lainnya. Mengharap rahmatnya, takut murkanya. Sehingga mencari apa yang diridhoi dan dirahmatinya. Dan menjauh dari apa yang dimurkai dan diancam dengan azabnya. Sama seperti kalian. Kemudian beliau membimbing. Bagi orang yang sering memuji orang di hadapan orangnya walaupun itu benar adanya. Beliau katakan wallahi lan tazalu birajul hatta tuhliku. Demi Allah kalau kamu senantiasa tidak berhenti dari yang seperti ini terhadap orang kamu puji dia dia hadapannya, kamu panggil dengan panggilan istimewa dia hadapannya, walaupun dia memiliki keistimewaan seperti itu. Kalau kamu tidak berhenti seperti ini, terus seperti itu, niscaya kamu akan membinasakan dia. Namanya orang dihormati, dipuji, dipandang seperti itu, senang melihat orang memuliakan, menghormati, memanggil dengan panggilan-panggilan yang membuat dia terasa istimewa dengan panggilan tersebut dan sikap tersebut. Maka beliau membimbing pada orang ini jangan seperti itu. Panggil yang biasa. Kemudian juga membimbing bagi kita ketika ada orang seperti itu kepada kita. Kita arahkan. Nggak usah berlebihan lagi. Walaupun itu mungkin benar menurut penilaiannya. Tapi kalau itu diterus-teruskan, hamba yang lemah ini khawatir muncul ujub yang membahayakan agamanya dan hatinya yang membawa kepada kerusakan-kerusakan yang berikutnya. Kemudian barakallahu fikum. An-Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala beliau pernah berpesan Ifadu anni talatan. Jaga tiga wasiat ini dariku. Yang pertama, iyakum wahawa mutabaan. Waspada kalian dari hawa nafsu yang diikuti. Nuruti hawa nafsu, hati-hati. Wa korin su dan teman yang jelek wa ijabul mar'i bi nafsihi dan ujub bangganya seorang terhadap dirinya sendiri. Tiga perkara yang harus dijaga. Diwaspadai. Harus kalian ingat-ingat pesan ini. Jangan kamu turuti hal nafsu. Jangan kamu dekati teman yang jelek yang melalaikan kamu dari akhiratmu. Dan jangan kamu bangga diri dengan keistimewaan yang Allah karuniakan kepadamu. Ini ada di siar alamin bala. Kemudian Al-Imam Syafi'i Abi Abdullah Muhammad ibn Idris rahimahullahu taala beliau memberikan bimbingan kepada kita supaya kita itu tidak bangga diri dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Qal imam Syafi'i berkata, "Idza hifa ala amalikal ujub." Kalau kamu khawatir kamu bangga terhadap amalan-amalanmu. Dan kita harus takut, kita khawatir. Fadkur ridho man Maka ingatlah ridhonya siapa yang kamu cari dengan amalanmu. Aku ini belajar, aku ini mengajar, aku ini sholat, aku ini amal ini dan itu. Mencari itu siapa? Tanyakan itu. Kemudian barakallahu fikum wa fi ayyi na'imin targhab dan nikmat yang mana yang kamu cari dengan amalanmu. Kalau nikmat dunia, kalau pujian orang sekitarnya, maka begitu mendapatkan itu mudarat bagimu. Tapi kamu tanyakan, kamu ini mencari nikmat yang mana? Pujiannya orang di dunia harumnya namamu di orang-orang sekitarmu atau surganya Allah Subhanahu wa taala yang kamu inginkan dengan amalanmu. Kalau yang kamu cari nikmat di akhirat, maka tidak usah kamu nilai dan timbang apa yang kamu perbuat dengan amalanmu. Istimewa atau tidak istimewa. Kamu berusaha untuk mencari nikmat akhirat dengan amalanmu. Wa min ayyi iqabin tarhab. Dan kamu beramal tadi karena takut ikopnya siapa? Kamu takut dicela manusia. Kamu takut dikatakan jelek manusia apa? Kamu takut dengan siksanya Allah Jalla wa Kamu tanya. Faman faqara fi dhalik sohura indahu amalu. Siapa yang berpikir seperti ini, memikirkan yang seperti ini, maka akan menjadi kecil amalan itu di sisinya. Karena kalau kita melihat kita beramal dengan amal ini untuk mencari ridhonya Allah yang maha besar, kita merasa kurang pantas yang kita berikan di hadapan Allah Ta'ala kecil yang kita lakukan, apalagi untuk mencari ridhonya zat yang maha besar. Jangankan amalan kecil seperti ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam selesai membangun Baitullah Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah ini merasa kecil. Untuk diterima saja perlu memohon. Apa kita merasa hebat dengan amalan yang kita kerjakan saat ini? Yang kita persembahkan untuk mencari ridhonya Allah terlalu kecil. Amalan kita ini mau mokong dada kita. Malu. Hanya ini yang saya bisa amalkan. Hanya ini yang saya bisa perbuat. Bentuknya pun masih compang camping dari sisi niat ikhlas kecil yang kita kerjakan. Dan kalau barakallahu fikum kita melihat apa yang kita kerjakan ini untuk mencari nikmat abadi, nikmat di jannah terlalu murah. Nikmat yang ada di dunia makan enak mewah di restoran saja Merokok kantong dalam-dalam. Ini untuk mencari nikmat surga kok cuma sekian. Hayo kita. Selalu kita. Apa yang kita banggakan? Cuma sedikit dari apa yang Allah karuniakan kepada kita, kita keluarkan di jalannya. Cuma sedikit. Tidak seperti para sahabat yang ketika ditanya apa yang kamu keluarkan di jalan Allah. Abu Bakar menjawab, semua yang aku miliki. Umar menjawab, separuh dari apa yang aku miliki. Lah kita, separuh. Hitungan sendiri. Berapa yang kita sisihkan untuk mencari surga dari apa yang Allah berikan untuk hidup kita. Kecil dan malu kita kalau menyebut. Masih mau bangga. Kamu punya tabungan 5 juta. Berat untuk beli seekor kambing yang cuma satu setengah. Atau satu delapan ratus kamu masih punya sisa. Dua juta sekian atau tiga juta sekian. Bangga kamu. Nanti lihat bagaimana salafun soleh kalau dapat rezeki. Bagi mereka tumpuan harta, tabungan harta menakutkan. Dunia yang Allah karuniakan ini menakutkan. Ketika ada sebagian orang tanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, "Siflana anitunya, Coba gambarkan wahai Ali bin Abi Thalib, tentang dunia. Adilu atau aksir kata Ali bin Abi Thalib, yang panjang atau yang pendek tentang dunia ini. Balaksir, taksir, pendek saja. Nama dunia halaluhu hisab wa haramuhu nar. Dunia itu yang halal bagi kita akan dihisab. Sedangkan yang haram neraka balasannya. Seperti itu ternyata. Sehingga semakin habis di jalan Allah itu tidak ada yang disisap lagi. Dan nah, lihat barakallahu fikum. Kalau kita ingat untuk beli surga. Untuk modal masuk surga. Cuma segitu masih berani bangga. Mobil tiga, satu mobil untuk Allah. Masih dua yang kita peruntukkan untuk kepentingan pribadi kita. Satu banding dua banyak satu. Banyak duanya. Untuk di jalan Allah sekian. Untuk masa, untuk makan pagi, sore. Tidak ada sebandingnya. Untuk makan, untuk perut kita sekian. Yang di jalan Allah sekian. Masih bangga yang benar malu kita dengan apa yang kita berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka pertimbangan ini luar biasa bagi kita. Maka kalau kita melihat apa yang kita perbuat, untuk siapa kita berbuat. Dalam rangka minta balasan apa, maka kita akan merasa kecil dengan apa yang kita perbuat karena yang kita cari adalah ridho zat yang maha agung. Yang kita cari adalah jannahnya Allah Ta'ala. Yang tidak pernah mata-mata manusia melihatnya. Telinga-telinga manusia mendengarnya. Dan tidak sedikit pun terbetik bagaimana nikmatul jannah di benak-benak mereka. Maka Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala berpesan dan ini ada di siar alamin bala beliau menyatakan faman talabal ilmi lil amali kasarahul ilm barang siapa yang menuntut ilmu belajar agama untuk sebuah pekerjaan untuk cari kerja maka ilmunya akan merusak dia. Apalagi masang tarif. Saya ini mutakharij jamiah misalnya. Saya ini alumni Yaman. Eh, tarif saya sebulannya sekian. Hati-hati. Karena siapa menuntut ilmu untuk sebuah amal maksudnya kerja. Kasarrohul ilmu. Ilmunya pasti saksikan akan membuat dia rusak. Dia tidak lantang berbicara al Bahkan dia akan lebih mementingkan keselamatan kerjanya daripada keberkahan ilmunya. Maka beliau katakan wabaka ala nafsihi. Dia akan rusak oleh ilmunya dan dia akan menangisi meratapi dirinya. Wa man talabal ilmi lil mudarisi wal iftai wal fakhr war riya tahamaqa wahtala wasdari bin nas wa ahlakahul ujub wa maqatatul anfus. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menjadi pengajarnya manusia, untuk berhak berfatwa di hadapan manusia, untuk membanggakan diri dengan ilmunya di hadapan manusia, untuk memamerkan kelihean dan kedalaman ilmunya maka sungguh dia telah berbuat dungu wahdala dia sungguh telah berbuat angkoh sombong wasdari binas yang dia akan meremehkan orang lain wa ahlakahul ujub dan ujub akan membinasakan dia dan jiwanya akan meratapinya akan kerugian yang menimpanya. Barakallahu fikum. Betapa banyak yang seperti ini menimpa orang-orang yang sibuk dengan ilmunya. Tapi untuk air min dunia maka karena itu pantas kalau akibatnya barang siapa yang mencari ilmu untuk dunia, ilmunya akan merusak, akan membawa kepada kedunguan, akan membawa kepada kesombongan, ujub, dan kebinasaan dan meruginya jiwa maka Rasulullah SAW pantas menyatakan mentalabal ilmi yabtaghu bih wajah Allah kama makalah barang siapa mencari ilmu. Yang sesungguhnya ilmu itu untuk mencari wajahnya Allah. Tapi lil uru di dunia. La. Naam. La, naam. La yasumu rihal jannah. Dia tidak akan mendapati. Allah yajidu rihal jannah. Dia tidak akan mendapati baunya surga. Oh, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana karena kita lihat kalau seorang memalajari ilmu agama ini untuk dunia, maka seperti tadi akibatnya. Dia akan sombong, dia akan meremehkan manusia, dan dia akan binasa dengan ujubnya. Bangga dirinya. Kemudian Imam Dhabi menutup dengan firman Allah Ta'ala surat As-Sams yang ke-9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha Wakat khaba man Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya. Syekh dinyatakan disucikan dengan amalan kebaikan, dengan perkara-perkara yang menyejukkan jiwanya, membersihkan jiwanya dari amalan-amalan taat, dan menjauhi maksiat. Waqad khaba man dasa, man dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotorinya, yakni orang-orang yang mengotori jiwanya, hatinya dengan fujur wal maksiat. Barakallahu fikum. Maka kita harus berhati-hati. Praktekan apa yang diwasiatkan Imam Syafi'i kepada kita ketika kita beramal dengan amalan yang menurut orang lain mungkin amalan besar. Kalau kamu menuruti pujian orang yang menganggap kamu telah berbuat banyak dan besar terhadap agama, terhadap masyarakat, terhadap muslimin secara umum, ingat. Amalan itu untuk mencari ridho Allah masih kurang. Untuk meraih janahnya Allah masih kurang untuk menyelamatkan dari adabnya masih terlalu sedikit. Jangan karena malam kita Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang selalu didoakan oleh orang yang meriwayatkan hadis-hadisnya ketika menyebut namanya merasa bekal menuju Allah taala sedikit dan merasa kesuksesan itu masih jauh. Kemudian kita lanjutkan as-salaf wa karahiyatuhum li syahr syahrah na'am li syahrah salafun salih dan bencinya mereka terhadap ketenaran Berapa banyak orang beramal belajar untuk menjadi tenar dan terkenal. عن حبيب ابن أبي ثابت قال خرج ابن عمر ذات يوم فاتبعه الناس dari Habib ibn Abi Thabit beliau berkata Ibnu Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud keluar pada suatu hari dan diikuti oleh beberapa orang di belakangnya orang itu kalau jalan kemudian di belakangnya banyak orang, ini kira-kira orang terkenal atau kurang terkenal? Diikuti. Kalau ada sekarang ini maaf maaf artis jalan banyak yang ikuti tidak? Ada yang minta tanda tangan, sekedar mengikuti. Ada yang minta foto bareng, ya diikuti. Begitu tahu diikuti Abdullah bin Mas'ud, langsung bertanya kepada mereka. Faqala lahum alakumul hajah. Kamu punya hajat. Kok ngikuti saya ini kamu ada kebutuhan dariku? Dijawab oleh mereka, la walakin uridna annam ma'ak. Tidak ada kebutuhan. Saya cuma ingin jalan bareng Anda. Bareng orang tenar, bareng orang terkenal, bareng orang top. Tanya abiki-abiki itu. Kalau dia sempat jalan di dekat idolanya, bangga dia dekat orang terkenal. Dan orang ini begitu diikuti menjadi terkenal. Orang akan tanya, siapa ya dia kok diikuti banyak orang? Uh, dia ini orang besar, makanya dikawal kemana-mana. Jangankan dia kalau jalan, rumahnya itu dia tidur dijaga oleh banyak orang. Uh, Beda dengan Rasulullah SAW. Kalau mau ditemui walai safibati babi abwab. yang di pintunya rumah Nabi SAW tidak ada satpamnya. Nah, tidak menghalangi sahabat siapa ingin menemuinya. Tidak ribet mau ketemu ya nanti hubungi dulu sana nanti dari sana ke sini dari ke sini kamu naik ke ajudan nah, nanti penentuannya di situ hari ini bisa atau besok sudah ke situ ditempuh caranya ke sana ke ajudannya bilang, Anda kembali dua bulan lagi ya. Nah, baru kalau siku Sulitnya. Kenapa? Karena Anda sedang berhadapan dengan orang paling terkenal. Enggak seperti orang-orang yang enggak terkenal. Kapan Anda mau ketemu bisa-bisa saja. Beliau ini sibuk, beliau ini. Sudah. salah pun asalnya enggak suka itu. Kalau ada kebutuhan, sekarang tak penuhi. Ternyata enggak ada kebutuhan. Nah. Akhirnya Barakallahu Fikum Abdullah bin Mas'ud menyatakan Irji'u Sudah bubar kalian Balik sana sudah Fa'innahu dillatun litabe wa fitnatun bil Karena orang ikuti orang ini kerendahan bagi orang yang ikut ini. Yang ikut ini rendah. Siapa yang ikuti itu? Ya coba kalau di sini ada orang jalan pagi megang tali, terus diikuti dengan yang di ini Yang ikuti ini rendah atau mulia ini? Rendah, ikut dan jadi belakang. Orang lain ini pasti cantriknya ini, ini pasti apa? Jongosnya ini gitu. Yang intel terus di belakangnya. Dan itu fitnah bagi yang diikuti. Bangga saya dikawal. Coba kalau jalan sendiri. tidak ada pengawal, tidak ada apa-apa. Orang lain biasa ini tidak dikawal. Tapi begitu ada kawalan, ada iring-iringan mobil bahkan depannya mobil polisi, nyala lampunya, dinyalakan lampunya, bunyi suaranya, mesti ini orang top lewat. Tapi coba mobilan sendiri. Gitu. Walaupun orang top isinya, tidak ada yang anggap orang top. mau seorang top ujul sendirian. Ada kalau Kita lihat sosok para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain. Diikuti ini, kenapa dia tidak mau? Karena dengan diikuti akan terkenal dia. Siapa itu? Kok banyak orang yang ikut dia? Siapa itu sudah Biasa-biasa saja. Kalau jalan bareng, nah ya bareng. Jangan lebih sudah. Bareng. Kemudian sampai jam berapa? Dipercepat saja kalau sampai selesai. Ya. Baik, berkata Al-Husain Ibn Al-Hasan Al-Marwazi yang ma'ruf dengan Imam Al-Marwazi beliau berkata "Kala Abdullah ibni Mubarak kun muhibban lil khumul khumul memang mempunyai beberapa makna di antara maknanya adalah khafa wa adamu suhrah Ini orang yang menyembunyikan diri dan tidak ingin tenar Kata Abdullah bin Mubarak, senanglah kamu untuk menjadi orang yang gak tenar. Walaupun kamu itu memang orang top dan tenar. Ketua RT misalnya. Tapi kamu gak ngetok mah kalau kamu ini ketua RT 017. Sampai orang ini, mana Pak RT-nya yang itu? Bu, gak ngawai. Artinya senanglah kamu dengan apa yang tidak menunjukkan ketenaran. Yani karahiyatu as-suhra. Wala tuthir min nafsik annaka tuhibbul khamur. Tapi jangan nampakkan kalau dirimu itu senang untuk tidak tenar. Maksudnya bukan dengan memperburu diri, menghinakan diri supaya nggak tenar, pakaiannya kayak gembel. Jangan begitu. Kemudian jalannya munduk-munduk, menghinakan diri. Kenapa? Supaya nggak terkenal. Jangan. Juga nggak boleh seperti Karena kalau kamu itu menampakkan aku tidak suka tenar, fatarfa'u nafsak fa inna da'waka zuhud min nafsik wal khurujuka min zuhud. Karena kalau kamu menampakkan kamu sok suhud, sok nggak seneng ketenaran, kamu buat-buat begitu, maka sungguh kamu telah mengangkat dirimu kamu merasa dengan itu semua kamu menjadi orang yang suhud. Dan sungguhnya itu awal keluarnya kamu dari kesuhudan. Karena kamu ingin pujian manusia dengan sifat rendahmu. Kamu ingin mendapatkan komentar baik karena kamu, Masya Allah bulan orang yang suhud, begini saja tidak mau, rumahnya saja gede terus, tidak ditembok-tembok. Nah. Dan memang orang ini menginginkan biar gede saja. Biar nampak lebih suhud. Nah, ini suhud bukan demikian. Nah, dia merendahkan diri supaya kelihatan tawadu. Sungguh, kalau keinginanmu itu awal dari kamu keluar dari suhud. Awal dari kamu keluar dari tawadu. Karena kamu menginginkan sesuatu yang lebih ada pada dirimu dengan perendahanmu tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa yang demikian ini? Li'ana yajuru ila nafsik sana awal madha. Karena kamu melakukan seperti itu dalam rangka menarik pujian orang dan sanjungan. Masya Allah fulan tawadu, Masya Allah fulan suhud zuhud. Masya Allah fulan. Wara, hati-hati. Masya Allah sudah. Bahasa anak-anak sekarang jaim tadi. Jaga ini Masya talib seperti itu. Talib itu sudah tahu. Suhud. Ada makanan Masya Allah sudah. Yakfi, yakfi ya Allah. Kenyang nanti. Membuat berat ibadah dan lain sebagainya. Kalau banyak makanan enak seperti itu, Begitu semua pergi. Tangan kanan kiri maju. Saku kanan kiri atas. Serwanya dicincin. Masya Allah. Habis semua. Ketika ada yang aduh kok habis nih ya tadi teman-teman yang jarang makan enak masuk ke sini. Berapa fikur. Hati-hati. Kita berbuat karena Allah. Zuhud karena Allah bukan supaya dipuji sebagai zahid. Tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala cari ridhonya. Bukan supaya dinilai orang mutawadu. Sudah. Barakallahu fikum. Ini ada di kitab Sifatus Safah. Kemudian barakallahu fikum Muawiyah ibn Hafiz. Beliau meriwayatkan dari Dawud ibn Muhajir. Beliau barakallahu fikum meriwayatkan riwayat dari Ibnu Muhairis. Yang Ibnu Muhairis mendengar dari Fadalah ibn Abid Fakultulahu. Aku berkata kepada Fadalah. Ausini. Wasiatilah aku. Maka Fadalah memberikan wasiat. Hisalun yanfa'ukallahu bihinna. Ada perangai-perangai yang Allah akan memberikan kemanfaatan kepadamu dengannya. Yang pertama, ini stapakta antarif walatu'raf. Faf'al. Kalau kamu ingin mengenal, tanpa kamu menjadi terkenal, lakukan. Wa ini stapakta antasma walatakallam faf'al. Kalau kamu mampu sekedar mendengar tanpa harus berbicara, lakukan. Kamu ingin mengenal orang lain tanpa ingin dikenal, tanpa ingin terkenal. Kamu kalau bisa mendengar saja, jangan bicara. Karena kalau orang berbicara, orang yang mendengar, menuju. Jadi terkenal ya, ini pembicara. Nah, barakallahu Kalau kamu bisa untuk sekedar mendengar tidak bicara, lakukan. Karena bicara di hadapan orang itu konsekuensinya bisa jadi dikenal. Dan terkenal perkara yang paling ditakuti oleh salafun asalih. Kita lihat, jangankan jauh-jauh. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala selalu menyembunyikan wajahnya dengan kerudung beliau. Karena barakallahu fikum takut wajahnya dikenali dan beliau orang yang terkenal mufti Saudi Arabia. Nah, barakallahu fikum. Sampai tukang taksi pernah sama Syekh Husainin. Syekh Husainin kebetulan suatu saat dari majelisnya tidak dijemput dengan mobil pribadinya. Naik taksi berhenti tukang taksi, ngobrol di jalan. Oh, mau kemana ke sini? Oh, tempatnya si Usaimin ya. Inam. Siapa kamu? Ana ibnu Usaimin. Ana bin Bas. Dikira guyon ini. Si Usaimin juga bilang, tidak mungkin si bin Bas bisa nyetir, beliau buta. Setelah itu turun di mana ini di jalannya si Usaimin itu di rumah. Dulu mah beliau mulai ragu-ragu supir taksi. Kemudian turun disambut, isyanan. Duh, eh. beneran, minta maaf. Saya tadi cuma guyon. Ini tanya mana entah. Ini saya mena. Eh? Anak bin Bas. Ini diceritakan di kisahnya beliau. Saking tidak terkenalnya beliau. Coba kalau pembesar dari ulama Selain negeri itu yang para ulamanya benar-benar warasatul ambia pengen benar fotonya di majelis mana-mana. Ini kita orang sana, sopir, udah kenal siapa seusinya Rahimahullah ta'ala. Ditengok orang kamu sini, saya bebas. Tinggi saya mau apa? kita lihat ini baru beliau-beliau yang sejaman dengan kita. Nggak senang benar, nggak dikenal ada apa. Coba kalau itu orang seperti kita. Oh kamu main-main ya. Saya bener-bener lihat. Masa nggak nggak kenal sama saya sampean. Belum memperkenalkan diri kamu siapa gitu pasti jawabannya kamu udah kenal sama saya. Benar loh saya. Nah Dan marah ada yang kurang kalau orang sampai tidak kenal dengan kita. Baik. Kemudian beliau berpesan lagi. Wa ini stata'ta an tajlis wala yajlis ilaik faf'al. Kalau kamu itu mampu untuk sekedar bermajelis kepada orang tanpa kamu membuka majelis, lakukan. Itu lebih aman, lebih selamat. Nah, sekarang ini orang belajar begini, saya ingin buka majelis. Saya ingin punya majelis Nah, kalau kalau mampu saja sudah bermajelis lebih nikmat daripada membuka majelis. Resikonya tenar. Nah. Kalau sudah tenar, bahaya. Kalau ada orang yang sampai tidak kenal sama orang tenar, ada yang kurang di perasaannya. Masya Allah saya ini tenar kok, ada saja yang belum kenal ada yang hilang. Ada orang sekedar tanya namanya saja tersinggung. Jenengan sinten? Kan jenengan penduduk pundi? Saya sini saja. Orang sini tidak kenal saya. Saya ini pimpinan mahat. Ya saya ini. Nah, memperkenalkan diri. Sampai yang kebangetan tinggal sekitar pondok tidak tahu pimpinannya puter Marah dia. Hati-hati. Ketenaran terkenal memang disukai orang. Tapi kita contoh salafun saleh semampu mungkin jangan kita ini terkenal. Berat jadi orang terkenal itu. Sampai Imam Ahmad ibn Hambal ketika beliau terkenal dan ada orang yang menyatakan jazakallah anil islami khairah. Semoga Allah membalasi jasa-jasa antum yang besar untuk Islam. Marah beliau mukanya. Dan beliau katakan, "Bajazallah al-Islam anil khairah." Semoga Allah balasi Islam itu atas kebaikannya atas diriku. Man ana wa ana. Siapa saya ini Ahmad bin Hambal dan apa yang telah aku perbuat untuk Islam? Tidak ada apa Marah beliau. sekarang ini terbalik. Kamu tidak ingat siapa perintis majelis ini? merasa telah berbuat baik. Saya merintisnya. Sekarang kamu campakkan begitu saja ya. Ingat, kacang jangan lupa kulitnya. Kacang selalu melupakan kulitnya. Dia masuk perut, kulitnya tempat sampah. Barakallahu Hayakumullah. Seperti ini. Kita merasa telah berbuat banyak. Kita butuh apresiasi umat kepada kita. Harus begini, harus mensikapkan begini, harus posisi begini. Harus tidak meninggalkan kita. Siapa kita dan apa yang telah kita berbuat untuk Islam. Kecil. Bahkan kita merasa malu kalau ada muslim yang seperti kita. Bobotnya, perjuangannya, perhatiannya terhadap agama. Barakallahu fikum. Yang terakhir. Nah, terakhir. Nah. terkait as-salaf wa zuhud fit dunya wa riyasah. Akhlak salafuna salih, akhwana, a'azzani Allah wa iyakum jami'an bi akhlakil karimah. Semoga Allah memuliakan anda dan saya dengan akhlak yang mulia. Wabil Islam mimba bilaulah. Bagaimana salafun soleh itu zuhud terhadap dunia. Terhadap dunia itu cuma perkara yang dia posisikan sebagaimana Al-Quran Allah Jalla wa'ala memposisikan dunia wala tansa nasibaka minat dunia Dunia itu sekedar apa yang tidak kita lupakan. Jangan sampai dunia melupakan kita dari tujuan hidup kita. Bagaimana salafun soleh terhadap dunia? Hanya mengambil apa yang dia butuhkan. Sisanya untuk yang lainnya. Di dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan riwayat dari Hisam ibn Urwah dari Urwah. Beliau berkata, Qaddama Umar Sam. Umar ibn Khattab sebagai khalifah pernah berkunjung ke Sam. Fatala na'am kahul umara wal udama. Disambut ditemui para pejabat teras dan orang-orang terhormat di negeri tersebut. Tapi beliau mencari pemimpin pula di negeri Sam itu. Beliau tanya seorang, Aina akhi Abu Beida. Mana saudaraku Abu Beida? Beliau juga tokoh di Sam ini. Beliau juga umarok di Sam ini. Mana beliau tidak kelihatan? Maka mereka menyatakan yakti kal'am. Dia akan datang sekarang juga. Faja'a ala naqah mahtumah bihabl. Beliau datang dengan membawa onta yang terikat. Bukan tunggangan yang layaknya sudah lama, mewah, Cina. Dia tuntun tidak ada yang menuntunkan utang untanya, tidak ada yang memarkirkannya. Pernah lihat pejabat bawa mobil sendiri, nyari di tempat parkir sendiri. Mesti buka pintu turun, sopirnya yang parkir. Iya. Pernah melihat parkir sendiri, dikira sopir malam sama satpamnya. Ini beliau bawa sendiri diikat. Fasallama alaih. Kemudian salam kepada Umar bin Khattab. Kemudian sebagai pucuk pimpinannya Syam, beliau berkata kepada pejabat lainnya, Insyarifu anna. Sekarang kalian bubar. Saya ingin berdua dengan beliau. Pejabat tertingginya markir unta sendiri. salam, sudah, sudah bubaran. Yang lainnya sudah cukup gendian saya. Fasara ma'ahu hatta atamanjilah. Kemudian jalan bareng Umar bin Khattab dengan Abi Ubaidah sampai datang ke rumahnya. Fanazala alaihi, mampir masuk rumahnya. Falam yara fi baitihi ila sayfah wa tursah wa rahlah. Maka tidak dijumpai di rumahnya ini kecuali pedang, perisai, dan pelana kuda. Itu hartanya di rumah. Maka Umar pun lihat suatu yang halal yang boleh. Lauta Kalau kamu juga punya perabot lah di rumahmu. Gelas atau apa atau apa gitu. Kata beliau Abu Beda, ya Amir muminin ya Amir al-Mu'minin, wa ya Amirul Amir al-Mu'minin, inna hada saya belum al-makil. Seperti ini apa yang aku miliki ini menyampaikan aku kepada tempat istirahatku. Tenang, nyenyak. Mau dihisap hartanya silahkan bisa. Pedang untuk perang, pelana untuk perang, bisa bililah, perisai untuk perang. Digunakan untuk apa ini? Coba kalau punya Android ya. Untuk apa Androidnya? Oh, neko-neko. Bahkan tidak bisa istirahat, chattingan terus. Kita lihat, yang penting bisa istirahat itu nunggu mati Tidak repot-repot mikirnya. Berani mencoba hidup seperti beliau, mikir tujuh ribu kali. Kemudian dari Nu'aim bin Hamad juga masih, Abdullah ibn Mubarak meriwayatkan riwayat dari Muhammad ibn Mutarrif. Beliau meriwayatkan dari Abu Hazim terkait dengan ini adalah masih kisah Umar bin Khattab dan Abu Baidah. Diriwayatkan dari Sa'id Eh, dari Abdurrahman ibn Sa'id ibn Yerbu dari Malikudar. Malikudar ini maulanya Umar ibn Khattab. Ana Umar radhiyallahu taala anhu akhadha arba'a mi'ah dinar. Umar ibn Khattab mengambil uang dinar sebesar 400 dinar. Faqala li Kemudian beliau berkata kepada pelayannya idhab biha ila abi ubaidah bahwa 400 dinar ini ke Abu Ubaidah summa dallahu sa'ah kemudian kamu berdiam di sana sesaat fil bait di rumahnya hatta tangdur mayasna sampai kamu menyaksikan apa yang diperbuat Abu Daidah dengan 400 dinar tadi kalau kita dapat uang itu gimana cara kita? Ini sekali-kali makan enak, restoran ayam bakar wong solo. Nah, nanti pulangnya mampir matahari. Gitu ya. Nah, habis dapat uang. Apa yang diperbuat pantun. Maka berkata Malik Kedar, Fadhaba bihal gulam. Pelayannya ini pergi. Fakal kemudian berkata, kepada Abu ya yaqulu laka amirul mukminin khud hadhi kata amirul mukminin ambil uang ini 400 dinar nah faqala wasallahu Allah wa rahimah tidak lupa dengan yang memberi Abu Bid'ah mendoakan salawat untuk Umar dan mendoakan rahmat Sumakala baru dapat ini 400. Sumakala Taalia jariah Langsung manggil pelayan perempuannya. Sini. Idhabi bihadi sabah ila fulan wa bihadi hamsa ila fulan. Nih ambil yang lima ini untuk sana, ini untuk sana, ini untuk situ hatta anfadaha sampai habis dia tidak ngambil sedikit padahal bahasanya bukan ini disampaikan Amirul Mukminin untuk anda bagi kepada fukara tapi hut ambil untukmu kalau kita ini untuk infak untuk atau untuk ini, tidak itu untuk anda. Alhamdulillah tidak perlu bagi. Nah, Ini lain. Tidak diperintah apapun. Ini sudah hak mutlak saya. Sini. Ini yang lima untuk sana. Enam untuk sana. Ini sampai habis. Beliau mencukupkan apa yang beliau dapatkan dari gajinya. Pemberian ini diberikan kepada yang lainnya. Faraja al-ghulamu ila Umar fa'akhbarahu dan pulang setelah tahu yang diperbuat dengan uang tadi ternyata dibagi-bagi sampai habis. Dikabarkan kepada Umar. Datang pelayan ini fawajadu kata ada mislahali mu'ati bin Jabal. Ternyata Umar sudah dijumpai sudah menyiapkan suatu yang semisal tadi 400 dinar tadi untuk diberikan kepada Mu'ab ibn Jabal. Fa'arsalahu biha ilai. Lutus ini. Hawawang ini serahkan ke Mu'ad ibn Jabal. Dan barakallahu fikum lakukan apa yang lakukan. Datang. Ini untuk anda ya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pun mendoakan wassallahu. wassallahu, Wa rahimahu. Semoga Allah memberikan baikan rahmat kemudian manggil juga ya jair ya jariah. sini idhabi ila baiti fulan bikada wali baiti fulan bikada baru bagi-baginya untuk rumah fulan ini rumah fulan fatala'at imra'atu mu'ad istrinya muat lihat suaminya sedang bagi-bagi uang untuk orang lain Kemudian istrinya berkata, "Wa nahnu wallahi masakin." Ini saya juga kekurangan ini istrinya. Maka istri ini memohon, kita juga kekurangan Fatima. Berilah kami dari itu. Akhirnya barakallahu fikum falam yaqafi harqati ila dinaran dari 400 dinar tadi, dilihat ketika istrinya minta itu tinggal dua dinar. tinggal dua. Fadaha biha ilaiha. Ya sudah, nyok Dikasihkan ke istrinya. Dua dinar. Masya Allah. Dan 400 dinar kebagian dua dinar. Yang hilang berapa? 398 dinar dibagi-bagi. Kita kalau dapat rezeki untuk kita dibagi ke tetangga kita, kita menyisakan misalnya 100 ribu, kita tinggalkan 2 ribu untuk beli cilok besok. Yang dibagi ya 25 dibagi rata 75 buat amunisi katanya. Barakallahu kita lihat suhudnya salafun asalih. Akhirnya kembali utusan ini tadi. faafbaro Umar. Fasura bidhalik. Umar gembira dengan itu. Masya Allah para sahabat Rasulullah saw Innahum ikhwatun ba'duhum ba'di. Mereka memang saudara satu sama lain sehingga amalannya sama, kelapangan rezekinya sama, kelapangan hatinya sama, zuhudnya terhadap dunia sama, belum bergeser. Kalau kita mungkin sedikit bergeser ya. Nah, alhamdulillah sedikit bergeser ke arah positif insya Allah. Kemudian barakallahu fikum terkait dunia ya wah saya berpesan ini karena dulu kita mengkaji agama ini untuk mengenal hak untuk beramal dengannya, untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat kita. Namun mungkin di tengah perjalanan Allah membukakan pintu-pintu kemudahan. Di dalam kita menuntut ilmu kita dimudahkan untuk memahaminya. Diberi karunia ini dan itu. Lain dari itu di sisi lain diberi kemudahan duniawiyah kita bisa lakukan ini dan itu, kita bisa miliki ini dan itu. Kita menjadi orang terkenal, menjadi orang terpandang misalnya dengan itu. Kadang yang demikian ini melalaikan kita. Mestinya kita ingat. Sejak awal kita mengkaji agama ini ingin cari kebahagiaan akhirat. Maka dengarkan apa yang di ucapkan Abdullah ibni Mas'ud atau yang lainnya. Beliau berpesan, Man aradal akhirah. Man aradal akhirah, abdar bidunya. Barang siapa yang ingin akhirat, dia membahayakan dunianya. Bisa jadi terlantar dunianya. Barakallahu fikum. Ini konsekuensi walaupun di antara sebagian orang akhirat dapat, dunia dapat. Tapi asalnya pada dasarnya orang yang sudah tujuan hidupnya akhirat bahaya dunianya. Sebab ada orang mau oh, kamu ngaji marah misal. Nanti langsung ininya dikeluarkan, itunya dikeluarkan. Dulu tidak pernah sodakoh-sodakoh terus. Dulu larinya untuk memperbanyak, memperbagus ini. Memperbagus. Ini sekarang larinya ke jalannya Allah. Dan kemudian beliau lanjutkan, waman aradat dunya abar bil akhirah. Siapa yang ingin cari dunia, bahaya akhiratnya. Kemudian beliau berkata kepada kaumnya, Ya kaumi, Fadbaru bilfani lil baki. Apakah kamu akan bahayakan kehidupan yang kekal dengan dunia yang fana ini? Mestinya yang fana ini gagal, tidak masalah. Mudoro, tidak masalah. Yang penting yang kekal, selamat. Kemudian barakallahu fikum. Terkait dengan zuhudnya salafun soleh dengan riyasah dengan kepemimpinan. Maka ada beberapa asar di sini yakni dari Amir eh, dari Sa'ab yang saat ini seorang pengembala kambing kehidupan hari-harinya. Kemudian putranya adalah seorang pegawai di pemerintahan. Ketika beliau melihat orang-orang pemerintahan seperti putranya ini dia berdoa audzubillah min syarri hadza raqib Aku berlindung kepada Allah dari kejelekannya orang-orang yang berkendaraan ini. Karena orang-orang yang terpandang, pemimpin, itu kadang-kadang menebarkan fitnah. Ingin menjadikan kita ini juga seperti mereka. Alangkah gagahnya kalau saya berkendaraan, berjabatan seperti dia maka dia berlindung kepada Allah Ta'ala. Ketika anak ini datang dengan kendaraannya menuju dirinya, anak ini berkata, Ya abadah, Wahai bapak, Arabita antakun Arabian fi ghanamik. Apa kamu ridho, puas dengan keberadaanmu sebagai pengembala kambingmu ini? rakyat jelata yang mengembala kambing. Wanas yatanazaun bil mulki bil Madinah. Sedangkan saat ini manusia teman-temanmu sedang berebut kekuasaan di Madinah. Kamu tidak ikut perhelatan mencari posisi misalnya kalau sekarang ini. Dipukul dadanya Untuk diingatkan. Uskut. Diam kamu. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla yuhibbul abd. At-taqi al-ghani al-khafi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Muslim di dalam sahihnya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jal menyintai seorang hamba yang dia gani, merasa kaya, tidak butuh dengan apa yang namanya dunia. Wal khafi dan dia menyendiri, menyembunyikan dirinya. Tidak tenar dengan jabatannya dan kemasyhurannya. Cukup sebagai gembala. Ternyata barakallahu fikum memposisikan ngurusi gembala di padang dan tidak ingin menjabat sebuah jabatan karena dia mendengar kalau Allah menyintai orang-orang yang gak terkenal. Yang dia cuma rakyat jelata. Yang dia merasa kaya dengan dunia dan hiruk pikoknya dan gemerlapnya. Masya Allah, medeni ya. Siap jadi begitu. Dan terkenal, ya. waduh gimana ini. Semuanya berlomba-lomba untuk menjadi bos. Ya bukan mengirekan diri ya. Nah, akan tetapi ya, apa yang Allah berikan ini kita syukuri. Kita merasa cukup. Dan ngoyo, sudah nikmati. Sedikit banyak yang ada pada kita niscaya kita akan merasa kaya dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak kurang dengan melirik kanan kiri kita cukup alhamdulillah bisa ibadah bisa makan bisa ini bisa itu dan barakallahu fikum dari Ibnu Wahab beliau berkata Beliau meriwayatkan hadasan Ibnu Luhai'a an Yahya ibn Sa'id Abi ubaidi ubaidi ibn Abdullah ibn Abdurrahman an Ashar an Abi an Jiddihi Anna Usman istakaru afa. Pernah Usman beliau sakit ada pendarahan melalui hidungnya. Dan beliau menyangka ini adalah penyakit yang akan membuat matinya. Fada'a Humran, maka beliau memanggil Humran, Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan beliau berkata, "Uktub li abdurrahman al-Ahda min ba'di." Tulis surat mandat kekuasaan untuk Abdurrahman untuk menjadi pemimpin setelah aku. Fakata balahu maka membuat surit apa surat katibnya ini sekretarisnya surat mandat wasiat pemerintah. Fantalaka humran ila Abdirrahman berangkat membawa surat mandat tadi dan berkata Al Busra kabar gembira wahai Abdirrahman. Masya Allah kabar gembira. Ingin tanya, Madaka? Apa itu kabar gembira? Inna Usmana qad kadzdzaba lakal ahda min ba'di. Utsman memberikan mandat untuk kamu memegang kekuasaan setelahnya. Faqama bainal qabli wal mimbar. Berada di masjid itu berdiri. Jaraknya dari mimbar masjid sama kamarnya Aisyah yang di situ. Makamnya Nabi saw Alaihi Wasallam berdiri dan berdoa Allahumma in kana min dhurriyyati Usmana ya hadzal amr amutni qabla Ya Allah kalau saja Umar akan apa Utsman akan melimpahkan kekuasaannya kepadaku setelah dia meninggal matikan aku dulu sebelum dia Barakallahu fikum falam yamkut illa sutata ashur hatta Allah. Tidak tinggal lama setelah doanya ini. Enam bulan setelahnya meninggal duluan benar. walau sekarang, Masya Allah, kan ganti-ganti ya. Nah, ber gentenan ngono loh. Iya, nah, Kita lihat. Dan kita tutup pertemuan kita di siang hari ini dengan apa yang diriwayatkan oleh Yusuf ibn Asbab Sami'tu Sufyan yaqul ma ra'aitu suhud fi syai'in aqallu minhu fi ri'asa. Aku tidak melihat suhud dalam perkara-perkara itu yang lebih ringan kecil daripada suhud terhadap kepemimpinan. Kata beliau, para rajul yashad fil mat'am. Kamu lihat orang suhu dalam masalah makan. Wal masraf suhu dalam masalah minum. Wal suhu dalam masalah harta. Wasiat suhu dalam masalah penampilan pakaian. Fa'inuzi asah. Tapi ketika jabatannya dicabut, dilengser. Dulu bendahara al-am, kemudian menjadi sekretaris, dulu dari pengurus yayasan menjadi penggembira. Hama alaiha, teman dia. Panas. Isra juang memang aku. Barakallah fikum. Wa ada dan ngamuk memusuhi orang-orang yang menggantikan. Sudah kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri muda, antum masih bisa memberikan masukan lewat tidak bisa. Sakit. Banyak tidak yang seperti ini? Kasus demi kasus membuktikan. Ini ucapan beliau. Suhu terhadap kepemimpinan jabatan itu beda. Tidak dipakai lagi. Ya sudah. Pergi ya sudah. Dulu pemimpin kok sekarang ini ketua umum penasehat sekarang penasehat Bukan. Sudah. Pergi. Marah. Demam Padahal dia orang dari sisi bilangnya suhud. makanya hati-hati suhud. Kehidupannya Masya Allah. Tapi giliran jabatannya yang disinggung. Ngamuk Tidak bisa suhud dengan yang namanya Maka barakallahu fikum saya ingatkan kembali kita sedang berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki dari kebaikan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah akan tetap memberikan kepada kita atau mencabutnya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejelekan, maka kejelekan itu akan jauh dari kita. Maka kita luruskan niat-niat kita kita jauhi perkara-perkara yang memudorotkan perjalanan kita menuju ridhonya dan jalannya. Dan kita berusaha sekuat mungkin untuk belajar dari salafun soleh yang telah Allah tunjukkan mereka telah meraih apa yang mereka cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam mempelajari ilmu agama ini dan juga di dalam mengamalkan apa yang telah kita ilmui dengan ikhlas dan dimudahkan untuk mendakwahkan pada saudara-saudara kita yang lainnya dan diberi kesabaran di dalam menjalankan amalan-amalan ini hingga memiliki keistiqomahan dan Allah tutup hayat kita dengan husnul khatimah Amin ya rabbal alamin. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Adapun pertanyaan dan lain sebagainya saya lihat di Solo lebih banyak orang yang lebih berhak dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga tidak ada season tanya jawab tanyakan kepada ustadz yang ada di sini. Waktunya lebih panjang dan lebih lama. Nah,